Bahaya. Itu tangan bahaya. Sina, cepat pindah ke tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk-tuk nggak bilang menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk-tuknya ada di mana? diselingi pula tawaria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku liku kehidupan dari dua insan manusia. terbang. Hah, ya, ya, ya, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambrayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangan ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8 Acun kembang goyang. Acun kembang goyang. Acun kembang goyang. Acun kembang goyang. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi. Halo pengantin baru.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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar Seri yang pertama ini didukung oleh Anas Sambayon sebagai Mak Rompang Lili Nur Indasari sebagai Kandini Ivonero sebagai Wulandari Nario sebagai Kisabrang Dibantu oleh Ashari dan Edi Pembawa cerita Neni Sumardi Fasil Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara berkenalan dengan dua penghuni lembah meratap yang bernama Kira Bumi dan Andita. Sementara Nyai Dusila, penghuni lain yang sangat jahat, belum bertemu dengan Batara. Di dalam kisah ini juga diceritakan bahwa kedua penghuni lembah itu sangat banyak menolong dan menyelamatkan Barara. Bahkan Andita, gadis yang sangat cantik ini, jatuh cinta pada Batara, sehingga Batara menjadi serba salah. Di desa Lubuk Mentilin, anak kilurah yang bernama Gandini telah dipersunting oleh Raden Wangsadirja. Bahkan pesta perkawinan mereka telah dirayakan selama tujuh hari tujuh malam dalam pesta besar-besaran itu, Kirekso mati diracun oleh Mak Rompang, sehingga desa yang tadi berpesta pora menjadi berkabung dalam duka cita. Duka cita ini pun terjadi di puncak Gunung Raya di pertapaan Kimujur. Karena laki-laki ini mengalami hal yang sama dengan Kirekso. Kimujur mati diracun dengan melalui tangan Kisabrang karena Mak Rompang tidak bisa naik sampai ke puncak Gunung Raya Kematian Kimujur membuat Mak Rompang sangat gembira karena musuh besarnya selama 50 tahun telah sirna dari jagat ini. Sedangkan berita duka ini bagi Nisepi adalah pukulan yang paling berat. Karena percintaannya dengan Kimujur sejak remaja dulu tidak pernah bisa terwujud dalam sebuah perkawinan. Siapa ini ya? Rambut apa ini? Rambut ini kasar dan sangat panjang. Bahkan rambut ini terurai sampai menyentuh lantai. Oh, ujung-ujung rambut ini masih terus meneteskan darah. Dan darah ini mengalir ke arahku. Ini mungkin ini ilmu perempuan yang menginap di rumahku ini. Perempuan-perempuan bangsawan seperti dia tentu mempunyai ilmu siluman seperti ini. Aku tidak boleh takut. Aku tidak boleh mundur. Aku harus lawan ilmu siluman ini. Kenapa kau pukul aku? Hah? Siapa kau? Aduh. Hah? Siapa? Aku, aku pemilik rambut ini. Tunjukkan wujudmu. Ayo di dalam rambut ini. Kalau kau tidak mau menampakkan wujudmu, maka aku yang akan membuatmu pergi dari sini. Rupanya kau berada di dalam urean dan gumpalan rambut ini. Keluar kau, keluar, keluar kau. Ini aku. Jangan, Jangan, aduh. Kenapa? Kenapa kau? Kau harus mati di tanganku. karena kau telah menghina Gandini. Siapa? Siapa Gandini? Perempuan muda yang menginap di rumah ini. Aduh. Kau tuduh dia yang membunuh Ki Awi. Padahal dia hanya menghukum Ki Awi sampai mati. Mati kau. Mati kau. <laughs> kita ke rumah itu. Aku mendengar suara tertawa perempuan di dalam rumah itu. ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, obor, nyalakan obor. Dekatkan lemari, ayo. Ayo, Cepat nyalakan. Ah, apa itu? Apa itu? Eh, apa itu? Eh, eh, mana? Mana? Hah? Mana? Ah, patah. Bapak mati. Bapak mati. Laki-laki kurang ajar itu telah aku hukum Gandini. Oh, lalu bagaimana denganku, Mak Rompang? Kau aman di dalam kereta kudaku ini. Apakah orang-orang kampung itu akan menemukan aku di sini? Apakah kau lupa bahwa aku punya kekuatan untuk menghancurkan mereka? Tapi orang-orang kampung itu tidak menerima kematian kawan mereka. Siapa yang berani mencarimu ke dalam kereta kudaku ini, Gandini? Burung-burung gagak silumanku akan aku suruh menghancurkan mereka. Iya! iya. Ratusan burung gagak menyerang desa Kau kau aman di sini. Kau aku tolong begini karena kau sedang berbadan dua. Oh, iya. Kalau kau letih, tidurlah. Aku yang akan menjaga bila orang-orang itu datang kemari mengganggumu. Terima kasih. Hei, apa yang terselip di sanggulmu ini? Kembang goyang. Kau masih memakai kembang goyang di rambutmu? Karena saya ingin mengingat malam pengantin yang tidak akan bisa saya lupakan seumur hidup saya, Mak Rompak. Oh, malam pengantin seperti itu yang tidak pernah aku alami semasa aku muda dulu. 250 tahun yang lalu. Dan kini aku sangat ingin menjadi pengantin setelah aku menjalin hubungan cinta dengan Kisana Keling. Oh, Kisana Keling. Rupanya Mak Rompang sudah punya hubungan cinta dengan perwira Singasari itu. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini. Supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Oh, terima kasih Gandini. Nah, lihat kalau aku selipkan kembang goyang ini di rambutku? Persis kan? Persis kan aku seperti pengantin? Iya, marompang seperti pengantin baru. Ah, aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. <laughs>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 mana aku? Mana Marunpa? Oh, ah, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku tertidur di sini? Oh, hari sudah pagi. Aku tertidur di tengah ladang. Sedangkan tadi malam, aku masih duduk di atas kereta kuda Marompa. Aku harus cepat-cepat meninggalkan desa ini. Sebelum orang-orang desa mengejarku seperti tadi malam. Tapi, aku harus pakai apa keluar dari desa ini? Kuda tungganganku sudah tidak ada. Oh, kebetulan ada seekor kuda sedang merumput di ujung ladang ini. Aku akan curi kuda itu. tenang, tenang. Kau tidak akan aku apa-apakan aku hanya akan naik ke punggungmu supaya kau membawaku sampai ke lubuk mentilin. Hit, hus, hus, Hia, hia. Hah? Kenapa kuda ini tidak mau jalan? Hus, hus. Wah, kau rupanya yang berdiri di depan kuda ini sehingga binatang ini tidak mau jalan. Itu bukan kuda tungganganmu. Itu sebabnya dia tidak mau jalan. Sejak kapan kau berani menuduhku mencuri kuda, ha? Aku tidak menuduhmu mencuri kuda. Tapi aku tahu betul siapa pemilik kuda ini. Kau lihat itu. Anak kecil itu pemilik kuda ini. Dia sedang mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu-kayu bar itu akan diletakkannya di atas punggung binatang ini. Aku tidak peduli. Aku berharap. Tidak usah kau bawa kuda ini. Kembalikan pada yang punya. Kalau aku tidak mau, kau mau apa? Mau menghadangku seperti ini? <laughs> tidak perlu kalau kau berbaik hati. Eh, tidak usah kau mengajarkan tentang budi pekerti di hadapanku. Aku lebih tahu daripadamu, karena aku adalah anak kandung lurah yang bernama Kirekso. Sedangkan kau hanya seorang anak tiri dari lurah yang baru. Minggir, kalau kau tidak mau, aku tabrak kau. Hus, hus, ya, ya, ya. ya. karena ibuku istri Kisabrang. Padahal aku tidak pernah bermimpi jadi anak orang berpangkat, apalagi sebagai anak Kisabrang. Tapi apa yang dilakukan Gandini di desa ini? Ah, anak pemilik kuda itu datang kemari. Lebih baik aku menghindar. Hiya, hiya.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 kau rupanya penjaga pintu regal ini. Oh, iya, Den. Sejak kapan kau menjadi penjaga pintu gerbang ini, ha? Sejak Kisabrang jadi lurah, Den. Mana Kisabrang? Ada di dalam, Den. Bilang, aku mau ketemu. Ah, oh, mari, Den. Saya antar. Hm, kayak pengawal di sebuah istana saja. Ayo, Den. Ayo jalan kamu. Aku akan ikut dari belakang. Baik. Mana Kisabrang? Ah, sebentar, Den akan saya panggilkan. Aku di sini dan Gandini. Adakah yang bisa aku bantu? Hah, sikapmu sudah membuat aku muak, Kisabrang. <laughs> Ada apa ini, ha? Kok tiba-tiba Den Gandini marah padaku? Baru saja aku akan masuk kemari. Pintu regolmu sudah tertutup rapat. Setelah aku marah-marah, baru monyet ini membukakannya. Maaf, Den. Saya bukan monyet. Kalau bukan monyet, apa sebutan yang pantas buat kamu, ha? Seekor monyet kalau sudah dapat pisang dari majikannya, maka diapakan pun monyet itu mau dan persis seperti itu. Tapi saya jangan disamakan dengan monyet. Kalau kau tidak mau disamakan dengan monyet, lalu mau disamakan dengan apa, ha? Dengan anjing, dengan babi, atau dengan apa? Kalau kau tidak suka, mari kita bertarung. Supaya kau tahu bahwa anak kilurah yang lama ini bukan seperti perempuan lain. Mari. Ah, mohon maaf, Den Gandini. Mohon maaf atas kesalahan penjaga pintu regol ini. Dan kau, Giro, pergilah. Ya, Ki. Lain kali kau pasti aku habisi. <laughs> aku minta maaf atas kesalahan dia tadi dan Gandini. Seharusnya bukan Kisabrang yang minta maaf padaku, tapi dia. Ya, aku minta maaf atas nama dia. Tidak perlu. Ah, kenapa tidak perlu, Den? Apa Kisabrang mau ribut denganku? Ah, bukan begitu maksudku, Den. Sudah diam. Baik, Den. Apa yang akan Den Gandini sampaikan padaku siang ini? Tolong bilang pada anak tiri Kisabrang. Jangan merasa jadi hebat di kampung ini. Anak tiri saya, Den? Iya, Wulandari. Ah, mana dia? Mana aku tahu. Kalau dia merasa mau jadi jagoan, akan aku sikap ah, dia. Tunggu, tunggu, tunggu dulu. Tidak ada yang perlu aku tunggu. Tapi yang jelas, aku masih sebagai perwira pengintai di desa ini. Dia berani melawan aku, Berarti dia melawan Soajan Dharma Seraya. Oh, dia? Siapa, Den? Dari. Oh, <laughs> Den Gandini, jangan marah-marah seperti ini, Den. Bukankah antara Den Gandini dan aku masih terikat pada sebuah tali persaudaraan? Persaudaraan apa? Ah, bukankah kita sama-sama orang kepercayaan Mak Rompang? Jangan membawa-bawa nama Mak Rompang. Aku tidak suka mendengarnya. Pagi Sabrang, Ah, dia menganggap remeh aku. Dia tidak menghargai aku sebagai lurah yang baru di desa ini. Kalau Sabrang izinkan, saya mau menghabisinya, Ki. Ah, sulit, Kiro. Apa Ki Sabrang meragukan kemampuan saya dan Ulung? Kalau aku meragukan kemampuan kalian berdua, tidak mungkin kalian aku pakai sebagai penjaga keamanan di rumahku ini. Nah, apalagi Ki? Kau harus ingat, Kiro. Gandini itu bukanlah seperti kebanyakan perempuan. Ah, dia sudah ditempa oleh almarhum bapaknya. Dia mempunyai kepandaian olah kedijayaan yang mungkin kalian berdua pun tidak akan sanggup menghadapinya. Allah Kisabrang, itu kan anggapan Kisabrang. Bahkan anggapan banyak orang. Tapi sebenarnya dia itu tidak ada apa-apanya, Ki. Betul begitu? Betul, Ki. Tapi Kenapa ketika Gandini menghajar kalian beberapa hari yang lalu, tidak kalian lawan, ha? Hmm. Kami masih menunggu izin Kisabrang. <laughs> kalian ini ada-ada saja. Betul, Ki. Saya tidak main-main. Eh, ada yang harus kalian perhitungkan terhadap diri perempuan itu. Apa, Ki? Gandini itu istri Raden Wangsa Dirja. Nah, kita mencoba mengganggu Gandini. Sama juga kita mengganggu Raden Wangsa. Ah, iya juga ya. Nah, tapi aku tetap akan membalas penghinaan ini. Ah, kita racun saja, Ki. Jangan. Aku ingin dengan cara yang lain. Sudah, Ki. Kita racun saja. Bukankah Kirokso pun mati diracun orang? Kalau kita meracun Gandini, maka orang pasti akan menuduh kita yang meracun Kirekso. Padahal kita tidak tahu menahu tentang kematian Kirekso. Ah, iya juga ya. Uh, bagaimana kalau kita serang rumahnya pada malam hari? Ah, sudah. Biar aku yang memikirkan bagaimana caranya membalas sakit hatiku ini.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 Kisabrang tampak berpikir keras. Sesekali ia menghirup minuman hangat yang tersedia di sampingnya. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.